الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها المسلمون عباد الله rahimani wa rahimakumullah Wahai umat Islam Hamba-hamba Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmatiku dan merahmati kalian Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Fatah dan seluruh jajarannya yang kami hormati Bapak Imam Masjid Raya Al-Fatah dan seluruh jajarannya. Saya atas nama seluruh panitia pelaksana daurah tahunan Ambon atau kajian Islam ilmiah kota Ambon tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2019 Masehi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas seluruh bentuk dukungan dan kerjasama serta sumbangsih yang diberikan sehingga acara yang mulia ini bisa terwujud dan terlaksana di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Yang kami hormati Al-Syeikh Ali Ibn Hussein Ibn Abdullah Al-Syarafi Abu Ammar hafizahullah taala yang berasal dari daerah Syaraf kota Bayobo Yaman yang kami hormati Al Ustaz Usamah Faisal Mahri LC hafizahullahu taala pengasuh ma'had atau pondok pesantren As-Sunnah Junrejo Batu Jawa Timur keduanya adalah materi dan penerjemah pada daurah tahunan Ambon atau kajian Islam ilmiah Kota Ambon tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2019 Masehi untuk hari Senin sore ini. Adapun tema daurah tahunan Ambon yang diusung oleh panitia dan segenap asatidah hafizahumullahu taala Semoga Allah menjaga mereka yang dihadirkan kepada umat Islam pada sore hari ini adalah peran Muslim dalam menjaga stabilitas bangsa. Kemudian yang kami hormati seluruh peserta daurah tahunan Ambon tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2019 Masehi yang berasal di antaranya dari satu provinsi Maluku, dua kota Ambon dan sekitarnya, tiga Gemba, Pulau Seram, lima Hanunu, Pulau Seram, enam kota Namlea Pulau Buru, tujuh Namrole, delapan Ternate, sembilan Sanana, sepuluh Saumlaki, sebelas Larat, dua belas Tual, tiga belas Kota Sorong, empat belas Agats. Kabupaten Asmat 15 Bau-bau 16 Gorontalo maka saya atas nama seluruh panitia mengucapkan ahlan wasahlan sahlan wa marhaban bikum ayuhal muslimuna ibadallah Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rohimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Stabilitas, keamanan, sangat erat hubungannya dengan keimanan. Ketika keimanan itu rapuh dan lenyap dari jiwa umat Islam, maka keimanan juga akan ikut tergoncang. Dua unsur ini harus saling mendukung satu sama lain. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa taala secara tegas beliau alaihi salam mendahulukan permohonan keamanan daripada permohonan rizki dari sini para ulamaul Islam memaklumi betapa mahal nilai keamanan. Kita sebagai umat Islam harus mampu untuk berperan aktif menjaga stabilitas keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap memperhatikan dan mengindahkan norma-norma Islam sesuai dengan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelaksanaan daurah tahunan Ambon 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2019 Masehi bisa menjadi bekal bagi umat Islam untuk menjaga stabilitas bangsa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum ورحمه الله وبركاته